Selawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Ikhwani wa akhwati ya Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan bagian yang ketiga yang terakhir dari lanjutan daripada pembahasan kita pada pertemuan yang lalu di mana kita telah bahas pada pertemuan yang lalu tentang beberapa wasilah, beberapa hal yang bisa menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam syirik besar. Di mana telah kita terangkan bahwasanya syirik besar merupakan dosa yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya dan pelakunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya sebagai orang-orang yang akan kekal di dalam nerakanya Subhanahu jalla wa ala waliyadzubillah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya pelaku syirik besar merupakan orang yang seluruh amalannya akan sirna karena kesyirikan yang dia lakukan. Maka karena sebab begitu besarnya dan begitu bahayanya kesyirikan ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan amalan-amalan telah mengharamkan perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam ke dalam syirik yang bisa menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam syirik maka alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan tentang e, dua yang kita sebutkan bahwasanya ada beberapa hal yang paling banyak menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan ada tiga hal dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan dua di antaranya dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bacakan yang ketiga. Dimana yang pertama kita telah bahas kemarin yang paling utama. Nah, hal yang paling utama yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam kesyirikan adalah apa kemarin? Hulu, berlebihan di dalam mencintai orang-orang orang-orang soleh. Karena itu kesirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi karena sebab ini ya karena sebab berlebihannya kaum Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam di dalam mencintai orang-orang saleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh di mana orang-orang saleh ini meninggal dalam seketika sehingga akhirnya mereka karena begitu cintanya begitu hormatnya kepada mereka sehingga akhirnya kemudian disebutkan bahwasanya mereka mengibadati berhala-berhala yang mereka buat gambar-gambar yang mereka buat dalam bentuk orang-orang saleh yang mereka cintai ini yang pertama kemudian yang kedua uh, apa yang kedua? Hah? Tidak boleh dalam Hah? Yang pertama bulu, kemudian yang kedua menggambar ya masalah masalah gambar ya masalah masalah gambar ya masalah gambar ini juga telah kita bahas kemudian yang pembahasan masalah gambar ini sebetulnya masuk di dalam pembahasan gulu ya. Gulu dalam mencintai orang-orang orang-orang saleh sehingga karena begitu cintanya sehingga menyebabkan ya begitu cintanya sehingga menyebabkan seorang itu menggambar tuan gurunya, menggambar orang yang cintainya, kemudian akhirnya menarik orang tadi mengibarati gambar-gambar ini. Adapun yang kedua, sebetulnya pembahasan yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan adalah mencari ber, mencari berkah. Ya, mencari berkah di mana seorang itu mencari berkah atau yang kita istilahkan mencari suatu kebaikan pada hal-hal yang sebetulnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga kita, telah kita terangkan tentang bahwasanya mencari berkah itu terbagi kepada dua ada yang dibolehkan bahkan disyariatkan dan ada yang terlarang terlarang yang dibolehkan adalah tatkala seorang muslim mencari kebaikan mencari berkah dengan banyak melaksanakan amal amal saleh seperti dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat di Masjidil Haram, dengan salat di Masjid Nabawi, dengan salat di Masjid Al-Aqsa atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang ditentukan oleh syariat. Jadi ini dengan mencari berkah dengan amal saleh. Adapun mencari berkah dengan eh, apa namanya? amalan-amalan yang tidak ada contohnya dalam Islam, yang tidak ada contohnya dalam Islam, maka itu termasuk mencari berkah yang hukumnya bid'ah. Adapun kalau seandainya seorang itu meyakini bahwasanya sesuatu tadi bisa mendatangkan keberkahan dengan sendirinya, maka ini terjatuh ke dalam syirik syirik besar. Ya, terjatuh ke dalam syirik besar. Seperti ada seorang yang mungkin meyakini bahwasanya pohon tertentu, batu tertentu dengan sendirinya bisa mendatangkan kebaikan, dengan sendirinya bisa mendatangkan keberkahan, maka ini syirik besar. Ya, ini syirik syirik besar. Akan tapi kalau seandainya meyakini berkah itu datangnya dari Allah, akan tapi ini sebagai perantara saja, kebaikan ini sebagai perantara, maka ini jatuh ke dalam syirik syirik kecil. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang e, permasalahan yang juga karena sebab permasalahan ini terjadi banyak kesyirikan di muka bumi. Yaitu yang kita janjikan kemarin adalah permasalahan yang berkaitan dengan kuburan. Permasalahan yang berkaitan dengan dengan kuburan. <clears throat> Ikhwani wa akhwati, azan ya Allah wa iyyakum jami'an ada beberapa permasalahan sebetulnya yang harus kita pahami dalam masalah kuburan. Kenapa Islam dengan sabda-sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan banyak masalah atau pelarangan yang begitu keras dan begitu yang begitu ketat di dalam permasalahan kuburan. Karena memang dilihat secara sejarah ya bahwasanya banyaknya terjadi kesirikan. Salah satu di antara sebab utama adalah masalah masalah kuburan. Karena itu kita lihat bagaimana Islam dengan sabda-sabda yang akan kita bacakan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya dengan riwayat yang sahih telah menerangkan begitu ketatnya penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal-hal seperti ini. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam riwayat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida inni anhakum an dhalik dikatakan dalam hadis uh, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang beliau ucapkan lima malam sebelum kematian beliau alaihi salatu wasalam. Jadi lima malam sebelum beliau wafat, beliau mengucapkan sabda ini yang didengar oleh seorang sahabat bernama Jabir bin Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arba. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kata Nabi SAW ala wa inna man kana qablakum sesungguhnya ketahuilah kalian bahwasanya orang-orang sebelum kalian ya dari kalangan Bani Israel dari kalangan ahli kitab kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh di kalangan mereka sebagai tempat sebagai tempat sesembahan, sebagai masjid. <clears throat> Sesungguhnya aku melarang kalian dari apa yang mereka lakukan. Jadi ini larangan Nabi bahwa bahwasanya kita dilarang oleh Nabi SAW untuk membangun masjid di atas kuburan nabi-nabi kita eh, Nabi Muhammad SAW atau membangun masjid di atas Eh, kuburan orang-orang saleh di kalangan di kalangan kita. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya dalam Sahihain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan Inna min syirarin nas man tudrik sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidul qubura masajid. Sesungguhnya orang yang paling buruk kata Nabi SAW Manusia yang paling buruk adalah manusia yang menemui hari kiamat kiamat, merasakan bangkitnya hari kiamat. Dia masih hidup tatkala Allah SWT tegakkan hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah orang yang paling buruk adalah yang membangun kuburan di atas e, membangun masjid di atas di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai mas sebagai masjid. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan dalam hadis juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sakit yang begitu parahnya kadangkala terlalu kami khamisatan lahu ala wajhihi kadangkala be, karena begitu kerasnya sakit yang beliau rasakan beliau tutupi mukanya dengan secari secari kain tatkala beliau merasa gerah dengan tutupan kain yang ada di muka beliau beliau pun membuka membukanya dalam keadaan seperti ini dalam keadaan berat seperti ini beliau bersabda dengan sabda yang sangat mulia apa kata beliau ya lalu yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida semoga laknat Allah diberikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Aisyah mengatakan yuhazir masonau. Tatkala Nabi SAW menyebutkan sabda ini, maka tujuan Nabi SAW adalah memperingatkan kita untuk tidak melakukan sebagaimana yang mereka mereka lakukan. Laula walaula dzalika la ubriza qabruhu. Kalau seandainya bukan karena takut larangan ini, maka kuburan Nabi akan diletakkan di tempat terbu terbuka. Karena itu akhirnya kuburan Nabi SAW diletakkan di dalam di dalam kamar A, Aisyah radhiyallahu taala. Ini sebab pertama. Sebab kedua karena memang Nabi SAW bersabda sesungguhnya setiap nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Jadi ada dua sebab. Sebab pertama Aisyah mengatakan kenapa Nabi SAW tidak dikuburkan sebagaimana kuburan para sahabat yang lain karena takut di kuburan tadi dijadikan sebagai sebagai masjid. Kemudian yang kedua, kenapa hal itu dilakukan? Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya setiap nabi dikuburkan di mana dia meninggal. <clears throat> Ikhwani wa akhwati azan ya Allah Ya jamia. Ini permasalahan pertama yaitu yang berkaitan dengan kuburan bahwasanya seorang itu dilarang membangun masjid di atas di atas kuburan. Dilarang membangun masjid di atas di atas kuburan. Ini permasalahan pertama yang berkaitan dengan kuburan dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi ada tiga hadis dan semuanya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagiannya riwayat Muslim, sebagiannya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian permasalahan kedua yang berkaitan dengan kuburan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari uh, seorang tabi'in bernama Abu Hayyat Al-Asadi rahimahullah qala qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada timsalan illa tamassahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu Dikatakan dalam hadis ini bahwasanya Abu Hayyat Al-Asadi mengatakan telah berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib seorang sahabat menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sudah terkenal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan kepada Abu Hayyan Al-Asadi, "Wahai Abu Hayyan, apakah engkau ingin aku perintahkan sebagaimana diperintahkannya aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ingin kuperintahkan dengan suatu perintah sebagaimana perintah itu juga diperintahkan oleh Rasulullah kepada kepadaku?" Apa perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan Allah tidak timsalan illa tahu. Allah tidak timsalan illa tahu. Jangan engkau biarkan timsal. Yang dimaksud dengan timsalan di sini adalah surah. Jangan engkau biarkan gambar kecuali engkau hapus. Jangan engkau biarkan gambar kecuali engkau hapus. Di sini faedah bahwasanya Islam melarang keras dengan dengan gambar. Ini sudah kita bahas kemarin bahwasanya ini juga salah satu di antara sebab utama yang menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena itu kita selalu tekankan bahwasanya Islam ini bukan melarang kesyirikan saja, akan tapi juga melarang semua jalan yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam kesyirikan. Sama seperti dalam pembahasan zina. Islam melarang zina bukan hanya sekedar zina yang dilarang, bahkan seluruh permasalahan yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam zina itu dilarang oleh oleh Islam, haram hukumnya. Seperti berduaan, istilat, ya buka aurat. Ini semua dilarang oleh Islam kenapa? Karena hal ini menarik orang kepada kepada zina. Begitu juga dengan kesyirikan. Islam mengharamkan kesyirikan, bukan hanya amalan kesyirikan diharamkan oleh Islam, akan tapi seluruh amalan yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam kesyirikan juga diharamkan oleh oleh Islam. Di antaranya menyebabkan seorang jatuh ke dalam kesyirikan adalah masalah gambar. Karena itu Islam mengharamkan mengharamkan gambar. Apa kata Nabi SAW kepada Ali? Allah tidak timsalan illa tahu. Jangan kau biarkan gambar kecuali engkau hapus. Ini yang pertama, yang berkaitan dengan gambar. Adapun yang berkaitan dengan kuburan, wala qabran musyrifan illa tahu. Jangan engkau biarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan dengan tanah. Dan Islam telah menentukan bahwasanya kuburan itu tingginya dari tanah adalah satu jengkal satu hmm. satu jengkal. Maka apabila lebih dikatakan dalam hadis wala qabran musyrifan illa fawaitahu. Tidak ada kuburan yang lebih dari ini kecuali harus kau ratakan. Maksudnya disesuaikan dengan ukuran yang telah ditentukan oleh syariat. Ini wasiat Nabi alaihi salatu wasalam. Di mana kita dengan wasiat ini lihatlah kebanyakan kaum muslimin sangat jauh dari wasiat Nabi sallallahu Padahal sebagaimana yang selalu kita tekankan, hadis itu ada di kalangan kita. Hadis itu ada di kalangan di kalangan kita. Tidak ada seorang ustaz pun di hari ini kecuali punya Sahih Bukhari, dan Muslim. Bahkan kita katakan kebanyakan kaum muslimin minimal terjemahannya itu punya Sahih Bukhari dan Muslim. Akan tapi mana hadis ini? Mana hadis ini? Padahal hadis ini ada. Akan tapi karena kaum muslimin sekarang sudah jauh dari ajaran Islam, tidak lagi kembali kepada hadis-hadis yang telah disabdakan oleh Nabi Sallam. Tidak mau kembali membuka Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya Islam itu asing di kalangan kaum kaum muslimin sendiri. Kita tidak katakan asing di kalangan orang kafir tidak. Bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri Islam itu sudah sudah asing. Apalagi di kalangan orang-orang kafir. Karena itu sekarang ini gambaran Islam jangankan di hadapan orang kafir, gambaran Islam di kalangan kaum muslimin saja adalah gambaran yang salah. Gambaran yang salah, apalagi gambaran Islam di kalangan orang orang kafir. Ini membutuhkan suatu apa namanya kerja berat bagi semua kita dan ini merupakan tanggung jawab kita ya tanggung jawab kita khususnya sebagai e, sebagai orang orang tua ya sebagai ayah dan ibu untuk mendidik anaknya kembali kepada kepada Islam ya mendidik anaknya kembali kepada Islam berikan bacaan kepada anak-anak bacaan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam berikan cerita kepada anak-anak cerita Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi demikian hadis Nabi Sallam berkata dengan kuburan yang kedua, yaitu Nabi Sallam katakan jangan engkau biarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan dengan tanah. Maksudnya adalah dirasakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu satu jeng satu jengkal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis juga riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu jaffasal qabr wa qada alaihi wa ayyubna alaihi. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Jabir mengatakan telah melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kuburan untuk dikapuri, tidak boleh dicet. Tidak boleh dicet kuburan. Wa ayyuk qada alaihi dan kuburan tidak boleh untuk dijadikan tempat duduk dan ini juga merupakan anjuran kepada seluruh kaum muslimin, khususnya tatkala kita ziarah atau tatkala kita mengantar mayat ke kuburan, maka kita dilarang menduduki kuburan. Dilarang kita duduk di atas kuburan. Karena Nabi SAW melarang, hal ini dalam hadis riwayat Muslim. Naha Rasulullah SAW ayujas sesal kabru wa ayuk ada alai. Nabi SAW melarang untuk kuburan untuk dikapuri dan juga melarang kuburan untuk dijadikan tempat duduk atau diduduki. Kemudian yang ketiga, Nabi saw juga melarang ayubna alai. Nabi saw juga melarang kuburan untuk dibangun. Nabi saw juga melarang kuburan untuk dibangun. Jadi nggak boleh membangun kuburan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi demikian ikhwani wa akhwati Allah wa iyyakum jami'a. Maka barang siapa yang pernah berangkat haji atau berangkat umroh maka dilihat di sana bagaimana kuburan itu khususnya di kuburan Baki ya kuburan yang teper, uh, tepat ya di dekat dengan Masjid An Nabawi kita lihat bagaimana kuburan di sana kuburan-kuburan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu adalah kuburan yang tidak dibangun sama sekali tidak dibangun dan tidak ditinggikan nah ini kuburan yang sesuai dengan hadis yang datang dari siapa? Dari Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Karena Nabi SAW melarang untuk kuburan untuk dikapuri dan melarang kuburan untuk dijadikan tempat duduk dan melarang kuburan untuk dibangun. Hadis riwayat Muslim. Bahkan beliau katakan bahwasanya hadis ini punya pendukung-pendukung yang sangat banyak. Jadi bukan hanya riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tapi kenapa disebutkan hanya riwayat Bukhari dan Muslim? Karena ini yang sudah disepakati oleh seluruh para ulama tidak ada kaum muslimin pun yang menolak hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Karena itu ini yang hanya disebutkan. Tapi kalau seandainya kita lihat bagaimana pendukung-pendukung hadis yang lain, bahkan hadis-hadis itu sudah sampai derajatnya kepada mutawatir. Apa hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jalur yang sangat banyak dari banyak para sahabat. Sehingga mustahil hadis itu adalah hadis yang tidak benar. Sudah sampai kepada yakin bahwasanya itu memang sabda dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, azani Allah wa iyyakum jamia. Dalam hadis lain ya, Nabi Saw dikatakan hadis mudalah karena ya'muru Nabi taswiyatil kubur. Nabi SAW perintahkan kami untuk meratakan kuburan. Untuk meratakan kuburan. Kemudian beliau katakan, jadi ada sudah tiga hal yang berkaitan dengan kuburan yang sudah kita bacakan. Yang pertama e, larangan untuk membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat e, ibadah ya, sebagai masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita telah bahas bahwasanya kuburan itu dilarang melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh syariat yaitu satu yang jengkal. Nabi perintahkan Ali untuk meratakan kuburan kalau seandainya lebih dari ini. Kemudian yang ketiga, Nabi saw. Alaihi Wasallam melarang kuburan itu dikapuri atau dicat. Kemudian dilarang untuk duduk di atasnya. Kemudian dilarang untuk dibangun. Dilarang untuk dibangun. Ini semua yang berkaitan dengan kuburan. Kemudian beliau katakan bahwasanya tatkala Nabi saw. mengatakan bahwasanya kuburan itu dilarang untuk dijadikan masjid maka masuk di dalamnya kata beliau binaul masjid alaiha. Tatkala Nabi SAW mengatakan ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhakum an dalik. Ketahuilah kalian, janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku larang kalian melakukan hal itu. Maka apa yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid? Maka beliau katakan termasuk di dalamnya adalah membangun masjid di atas kuburan. Kita lihat banyak ya bahwasanya ada kuburan kemudian dibangun masjid di atasnya sehingga kuburan tadi di dalam di dalam masjid. Ini masuk ke dalam larangan ini dan ini e, masalah yang masuk paling pertama yang tercakup yang terkandung dalam hadis Nabi SAW. Kemudian masuk juga di dalamnya adalah menjadikan kuburan sebagai tempat sholat walaupun tidak dibangun masjid di atasnya. Jadi kita sholat di kubur, di kuburan. Kecuali sholat apa? Sholat jenazah itu pun kalau kita terlambat. Adapun sholat yang lain di kuburan maka dilarang dalam Islam. Kemudian yang termasuk dilarang sujud di kuburan walaupun tidak salat. Sujud di kuburan walaupun tidak salat. Kemudian yang termasuk larangan dalam hadis ini adalah menjadikan kuburan sebagai kiblat tatkala salat. Kemudian masuk juga di dalam hadis ini adalah tatkala kita menuju kuburan untuk salat atau untuk berdoa atau untuk berzikir di sisinya. Juga termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat masjid, tempat ibadah. Jadi tatkala ada seorang yang datang ke kuburan khusus untuk salat di kuburan tadi dan ini biasanya berkaitan dengan kuburan seorang yang dianggap wa, wali. Dia datang khusus untuk melaksanakan salat, dia datang ke kuburan tersebut khusus untuk berdoa, khusus untuk berzikir di sisi kuburan tadi, maka ini termasuk orang yang menjadikan kuburan sebagai mas, masjid yang dicatat oleh Nabi Sallam mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka yang ada di muka bumi. Nabi sallam katakan ulaika syirarul khalqi Allah. Mereka adalah makhluk Allah yang paling buruk di muka di muka bumi. <clears throat> Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hal yang kita telah kita sebutkan ini, ini juga telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW melarang kita sholat menghadap kuburan. Nabi SAW katakan dalam hadis Abi Marsad Al-Ghanawi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, La tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Nabi SAW katakan, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Naha ayyubna 'alal kubur wa ayyuk ada 'alaihi au yusalla 'alaiha." Nabi SAW melarang untuk dibangun bangunan di atas kuburan dijadikan tempat duduk atau salat di atasnya. Begitu banyak ya hadis-hadis dari Nabi SAW. Kemudian termasuk yang dilarang yang berkaitan dengan kuburan adalah menjadikan kuburan sebagai id, sebagai idun. Sebagaimana kita terangkan ya, kalau kita sebutkan bahwasanya id, idun atau kita kenal mungkin biasa kita dengar idul fitri atau idul adha, yaitu sesuatu yang berulang-ulang. Maka tatkala kuburan diziarahi dalam waktu-waktu tertentu, setiap tahun dia ada tanggal tertentu, bulan tertentu, diziarahi berarti ini menjadikan kuburan sebagai hari raya, sebagai id dalam Islam. Maka ini termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Bahkan kuburan Nabi SAW dilarang dalam hal ini. Nabi SAW sendiri telah melarangnya. Coba perhatikan bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum kubura." Hadis riwayat Tabrani. "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai sama seperti kuburan. Para ulama menerangkan apa yang dimaksud dengan rumah dijadikan sama seperti kuburan yaitu yang tidak disalati di dalamnya dan tidak dibacakan Quran di dalam di, di dalamnya. Ini sama seperti kuburan karena kuburan dilarang untuk sholat di atasnya, kemudian dilarang baca Quran di atasnya. Karena itu rumah dilarang dijadikan sama seperti kuburan. Berarti kita harus sholat di, ru, di rumah, tapi bukan sholat wajib. Kecuali perempuan. Di sini maksud di sini bagi lelaki adalah sholat sun, sunnah. Karena itu Nabi kita Muhammad wasallam beliau kebanyakan yang melakukan sholat sunnah di, ru, di rumah. Kemudian yang kedua, banyaklah baca Quran di, ru di rumah. Ya, ini juga merupakan satu masukan kepada seluruh ikhwah kaum muslimin, hendaknya kita memperbanyak baca baca Quran. Kemudian Nabi Sallam katakan wala taj'alu qabri aidan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya. Maksudnya yang diziarahi dalam waktu tertentu. Ini Nabi Sallam larang. Ya, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya. Yang dimaksud dengan hari raya kita tekankan kembali yaitu sesuatu yang datang berulang setiap tahun. Seperti kita katakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha yang setiap tahunnya datang. Maka apabila ada seorang yang melakukan satu acara, melakukan satu kunjungan, melakukan satu ibadah tertentu yang berulang setiap tahunnya pada tanggal tertentu, ini sama saja menjadikan hari itu sebagai hari hari raya. Dan Nabi Salam katakan bahwa Islam cuma punya dua hari raya. Atau kalaupun mau ditambah Tiga, sholat Jum Jumat. Maka kalau seandainya kita membuat satu acara atau membuat satu kunjungan ziarah pada hari-hari tertentu yang berulang pada setiap tahunnya, berarti ini menyelisih sabda Nabi SAW bahwasanya Islam cuma punya dua hari raya. Karena itu Nabi SAW katakan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya. Yaitu suatu tempat kuburan yang selalu diziarahi dalam satu tahun. Ya sama seperti orang ziarah haji. Ka'bah itu diziarahi pada setiap tahun untuk melaksanakan haji satu satu kali. Ini tidak masalah karena ada syari syariatnya diwajibkan oleh Allah. Adapun kuburan Nabi Sallam tidak. Kemudian Nabi Sallam katakan wasallu alaiya bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Di mana salawat kalian itu akan sampai kepadaku, akan sampai kepadaku kata Nabi Sallam dimanapun kalian berada. berada. Jadi nggak harus kalau mau salawat kepada Nabi datang ke kuburannya di kota Madinah tidak. Akan tapi salawat di sini maka salawat itu akan sampai kepada siapa? kepada Nabi Sallam. Kemudian beliau katakan, kalau seandainya larangan ini keras dikatakan oleh Nabi untuk kuburannya dan kuburannya adalah kuburan yang mulia alaihi salatu karena di dalamnya dikubur siapa? Muhammad bin Abdullah kekasih kita Muhammad SAW maka tentu saja kuburan yang lain jauh lebih dilarang. Ini dia. Jadi kalau seandainya menziarahi kuburan Nabi SAW dalam waktu-waktu tertentu yang diulang setiap tahunnya, didatangi setiap tahunnya itu saja dilarang, bagaimana dengan kuburan yang lain. Ikhwani wa akhwati, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Karena itu ini merupakan ijma para ulama. Ijma para ulama. Kita lihat bagaimana dari semua mazhab, baik dari mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, di antaranya Imam As-Suyuti as syafii juga mengatakan bahwasanya ini sudah perkara yang sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya seorang muslim itu dilarang membangun masjid di atas kubur kuburan seorang itu dilarang membuat kuburan dijadikan sebagai satu kamar yang seorang itu kalau beribadah masuk ke dalam kamar ini. Kita lihat ya banyak kuburan-kuburan yang dianggap wali dibangun dengan bangunan yang khusus. Kalau seandainya ada orang yang ingin beribadah masuk masuk di dalam kamar yang di dalamnya ada kubu kuburan. Atau juga ijma para ulama bahwasanya kuburan e, dilarang untuk dibangun di dalamnya kubah-kubah Ya kita lihat nanti bulan Ramadan kita lihat bagaimana kesyirikan ini sudah melanda seluruh negara Islam. Kita lihat jejak jejak Rasul yang disebut sebagai jejak Rasul yang selalu ditayangkan pada bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana kuburan-kuburan nabi-nabi Allah yang mereka anggap sebagai kuburan Nabi Allah atau kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan para sahabat dibangun dengan bangunan yang begitu begitu megah. Bahkan Taj Mahal yang ada di India itu kuburan seorang wanita, ya seorang ratu. Ini lihat ya bagaimana hal ini sudah terjadi di kalangan kaum muslim, kaum muslimin. Karena itu ini merupakan ijma ya. Ijma para ulama bahwasanya dilarang untuk membangun kuburan di atas masjid atau membangun kamar-kamar khusus di atas kuburan atau membangun kubah-kubah. Bahkan juga merupakan ijma kaum muslimin. Ya, di antaranya ijma ini telah dinukil oleh Al Imam Muhammad Jamaluddin Al Qasimi dan juga para ulama Hanifiyah dan juga para ulama Syafi'iyah di mana mereka mengatakan bahwasanya ijma kaum muslimin melarang meninggikan kuburan. Nah, meninggikan kuburan. Baik meninggikan kuburan itu dengan tanah, dengan tanah atau meninggikan kuburan dengan bah, dengan batu. Ya, membangunnya dengan semen dan yang lainnya. Dan juga kesepakatan seluruh kaum muslimin, ijma kaum muslimin bahwasanya dilarang menghidupkan lampu atau menghidupkan cahaya di kubur di kuburan. Ya, beliau katakan wala tahrimi iqadil masabi wal anwar indaha. Larangan pengharaman dilarangnya menghidupkan e, lampu atau meletakkan cahaya di atas di atas kuburan. Ikhwani wa akhawati azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Beliau katakan yang permasalahan juga yang berkaitan dengan kuburan adalah e, khususnya beliau katakan ini termasuk di antara pendapat para ulama-ulama <laughs> fikih. Beliau katakan bahwasanya mereka berpendapat larangan bagi kita untuk bepergian khusus untuk menziarahi kuburan. Bepergian khusus bersusah-susah dalam bepergian untuk menziarahi kubu, kuburan. Yang boleh hanya menziarahi tiga tiga tempat. Ya, menziarahi tiga tempat yaitu Masjid Haram, Masjid An Nabawi dan Masjidil Masjid Aqsa. Kemudian perlu diingat sebetulnya dalam permasalahan yang e, termasuk di antara hal yang kita diperintahkan untuk mengikut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Baik dalam e, sunnah yang berkaitan dengan perbuatan atau sunnah yang berkaitan dengan perkataan atau sunnah yang berkaitan dengan tempat. Karena itu tak kalah dikatakan bahwasanya kebanyakan kaum muslimin sekarang sudah meninggalkan sunnah Nabi Sallam yang berkaitan dengan perkataan, yang berkaitan dengan amalan dan juga berkaitan dengan tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah perintahkan kita untuk ziarah di tempat-tempat tertentu, yaitu apa? Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid An Nabawi. Ini sunnah Nabi Wasallam berkaitan dengan tempat. Maka tatkala ada seorang yang lari daripada ini sunnah, kemudian malah mengutamakan untuk menziarahi tempat-tempat yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi Wasallam. Bahkan kebanyakan tempat itu adalah tempat-tempat maksiat, maka tentu saja ini termasuk telah meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena itu bagi kita yang memiliki satu kemampuan, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menziarahi tegak tempat yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum jami'an. Beliau katakan karena karena itu dengan pembahasan yang sudah kita bacakan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam maka diwajibkan bagi seorang muslim yang ingin selamat yang ingin selamat dunia dan akhirat dan ingin jauh dari segala perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin selamat, ingin jauh dari perkara yang dilarang oleh Nabi Wasallam. Bahkan Nabi SAW telah mengancam keras, telah mengancam keras bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan seperti itu adalah berusaha untuk jauh dari apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW. Dia tak kala Nabi SAW melarang kita untuk membangun masjid di atas kuburan maka jangan lakukan hal hal ini. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk e, tidak mengkapuri kuburan, maka jangan lakukan hal ini. Kalau seandainya Nabi SAW melarang kita untuk tidak untuk duduk, melarang untuk duduk di atas kuburan, maka jangan lakukan hal ini. Kemudian kalau seandainya Nabi SAW melarang kita untuk membangun kuburan, membangun kuburan atau meninggikan kuburan lebih dari satu jengkal, maka jangan lakukan hal ini. Ini kalau seandainya kita ingin ingin selamat dunia dan dunia dan akhirat. Ikutilah ini jejak Nabi alaihi salatu wasalam. Ikutilah ini keterangan yang terangkan oleh para ulama kalau seandainya kita ingin ingin selamat. Dan barang siapa yang ingin berusaha, ya, barang siapa yang melakukan perbuatan ini dan tidak mengindahkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya orang ini telah siap untuk mendapat murka dari dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ikhwani wa akhwati, azan ya Allah wa Bahkan beliau katakan kalau seandainya kita melakukan perbuatan ini, Padahal sabda-sabda Nabi SAW telah sahih datang kepada kita, maka sama saja kita menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul dan Rasulnya. Kita menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sebagaimana yang kita telah bahas pada pertemuan malam hari kemarin, bahwasanya ada satu kaidah, ada satu permasalahan yang sudah kita terangkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya barang siapa berpaling dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW berpaling dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi Salam dari bimbingan Islam, maka apa kata Allah SWT bahwasanya mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanya mengikuti hawa nafsu. Kemudian apa kata Allah? Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi min Allah. Siapa lagi orang yang paling sesat yang berpaling dari petunjuk Allah dan mengikuti hawa hawa nafsunya. Ini satu permasalahan yang Allah SWT mengajak kita. Allah SWT sayang kepada kita. Allah mengasihi kita karena itu Allah anjurkan kepada kita beberapa permasalahan di antaranya adalah mengikuti apa yang telah diterangkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah SWT katakan waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan Allah. Siapa lagi orang yang paling sesat daripada orang yang mengesampingkan petunjuk dari Allah. Larangan Nabi SAW sudah sampai, kemudian dia kesampingan, dia tidak ikut, bahkan dia melakukan perbuatan yang menyelisih apa yang telah ditentukan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Kemudian beliau katakan, janganlah ya kita meninggalkan petunjuk yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena ingin, hanya karena apa namanya tidak mau meninggalkan perkataan orang-orang terdahulu, terdahulu, tidak mau meninggalkan adat kebiasaan yang selama ini berjalan di antara kita. Janganlah hal yang sempat terjadi. Kita lebih mengutamakan adat kebiasaan, kita lebih mengutamakan pendapat orang-orang terdahulu daripada pendapat kekasih kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam. Kita lebih mengutamakan perkataan orang dibanding perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, kita selalu mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan utusan Allah SWT. Bahkan kita selalu murka dan tidak ada seorang muslim pun yang ingin kalau Nabi Muhammad SAW itu dilecehkan. Tidak ada seorang pun yang ingin kalau seandainya Nabi SAW atau Islam itu dilecehkan. Akan tapi mana hal itu dari praktek amalan kita. Tatkala kita mengaku membela Nabi SAW akan tapi banyak dari larangan Nabi SAW kita sendiri melaku, melakukannya. Banyak dari perintah Nabi SAW kita sendiri meninggal, meninggalkannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti Nabi SAW kalau saat ini kita memang cinta kepada kepada Allah Subhanahu jalla wa ala. Karena itu janganlah kita mengutamakan adat kebiasaan, mengutamakan perkataan guru-guru kita, mengutamakan ah, apa-apa uh, yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita daripada mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang debat yang terjadi antara Nabi dengan kaum musyrikin, debat yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun alaihi Maka tatkala mereka tidak punya alasan apa-apa tidak punya alasan. Tatkala sudah diterangkan kebenaran di hadapan mereka, Nabi salah menerangkan kebenaran di hadapan orang Quraisy. Orang Quraisy tidak punya jawaban. Akhirnya mereka hanya punya satu senjata dengan mengatakan bahwasanya kami hanya mengikuti nenek moyang nenek moyang kami. Ini senjata terakhir. Karena itu para ulama kita mengatakan janganlah alasan kita tatkala meninggalkan apa yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengikuti alasan orang-orang yang jelas kesesatannya yaitu kaum musyrik, musyrikin dan Firaun. Di mana mereka mengatakan Musa tatkala mengatakan Ikutilah aku karena aku adalah Rasulullah. Musa, uh, Fir'aun mengatakan karena balun kurunil ula. Bagaimana dengan nenek moyang kita dahulu yang sudah melakukan perbuatan ini? Ini bantahan siapa? Fir'aun kepada Nabi Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu jalla wa ala. Kemudian beliau mengatakan karena sebab kaum muslimin tidak mengindahkan daripada larangan dan anjuran yang datang dari Nabi SAW, maka lihatlah bagaimana dunia Islam sekarang. Kita lihat banyak kaum muslimin sekarang berlebihan di dalam masalah kubur, kuburan. Bahkan bukan hanya sampai kepada taraf bilang, <clears throat> karena kalau membangun duduk di atasnya, menghidupkan eh, lampu di, di atasnya itu belum sampai kepada taraf kesirik, kesirikan. Tapi amalan-amalan ini bisa menyebabkan seorang jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi lihat, tatkala uh, hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW, yang Nabi tahu itu akan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak diindahkan <clears throat> oleh kaum muslimin sekarang, maka apa yang terjadi? Kita lihat orang sangat berlebihan di dalam masalah kuburan. Bahkan kita lihat banyak di antara kaum muslimin sekarang yang kalau bersedekah, kalau ingin berkorban, berkorban di sisi sisi kuburan. Bahkan kita lihat <clears throat> para dajjal-dajjal orang-orang yang kita katakan sebagai juru-juru kunci yang ingin memakan harta manusia dengan kebatilan, mereka buat cerita-cerita <clears throat> yang mengatakan bahwasanya si fulan karena dia telah berkorban di sisi kuburan wali si fulan, maka akhirnya rezekinya dimudahkan oleh oleh Allah SWT. Mereka buat cerita sebetulnya tidak ada kenyataannya itu, tidak ada kenyataannya. Kalaupun ada maka itu termasuk fitnah yang datang dari Allah untuk lebih menyesatkan mereka. Mereka untuk lebih menyesatkan karena itu makar Allah Subhanahu wa taala mereka buat bahkan <clears throat> uh, mereka buat uh, juru-juru kunci yang akhirnya bahkan sampai kita lihat ada kuburan-kuburan seperti kita pernah bahas juga bahwasanya kuburan Husain bin Ali di dunia Islam itu ada tiga ada tiga kuburannya padahal Husain <clears throat> bin Ali radhiyallahu taala khusus Nabi salam itu cuma berapa cuma satu Husain sedangkan satunya adalah Hasan kuburannya itu di dunia Islam ada ada tiga ah kuburannya ada Tiga, nanti kuburan Fatimah Az-Zahra yang di yang dikultuskan oleh orang-orang Syiah ada lebih dari dua. Iya, yang terakhir bahkan kuburan Abdul Qadir Al-Jailani di alam Islam itu ada 100. Ada seratus Di kuburan sana kuburan. Jadi ada seratus kuburan. Hal ini menyebabkan apa yang terjadi? Menyebabkan karena sekarang kaum muslimin tidak lagi mengindahkan larangan Nabi Sallam sehingga akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena itu ikhwan sekali lagi kita tekankan <clears throat> bahwasanya Eh, hal-hal uh, yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan itu juga sudah diberi pagar oleh Nabi Sallam dan juga sudah diharam diharam. Nah, tinggal kita sekarang. Ini adalah jalan Nabi. Ini jalan kaum muslimin. Ini jalan yang orang akan sampai kepada surga. Tinggal kita. Apakah kita ingin meniti jalan ini atau tidak? Kalau tidak, maka tentunya kita akan mengarahkan neraka Allah swt. Sedangkan kalau kita bertahan di atas jalan kebenaran ini, maka insya Allah kita akan sampai ke dalam surganya Subhanahu Jalla wa ala. Semoga ada faedahnya apa yang <clears throat> kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.